wal muslim hadirin yang saya muliakan saya cintai fillah Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya dimudahkan kita duduk di majelis ini dimudahkan sebab-sebab terwujudnya sebuah amalan amalan apa saja tidak mungkin kita berbuat tidak mungkin kita melakukan sebuah amalan soleh kecuali ketika dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal sebab-sebabnya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk kita melakukannya dan kita masih terus membutuhkan pertolongan Allah sebelum kita melakukan ibadah ketika kita memulainya dan selama kita beribadah kita terus butuh kepada Allah sebelum kita berangkat ke majelis ini kita butuh pertolongan Allah sesampainya kita di majelis kita butuh pertolongan Allah Ketika kita mulai duduk belajar membaca ayat, membaca hadis, kita butuh pertolongan Allah sampai kita selesai. Terus butuh kepada Allah. Kita butuh agar amalan kita diterima oleh Allah, dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membantu kita semuanya dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau berwasiat kepada salah seorang sahabat beliau Mu'ad bin Jabal Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Muad, inni uhibbuka." Wahai Muad, sungguh aku mencintai kamu. Maka jangan kamu tinggalkan untuk berdoa di akhir solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia ini. Jangan kamu tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika untuk senantiasa aku bisa berzikir kepadamu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan betapa butuhnya kita selalu kepada Allah Adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita telah sedikit memulai pembahasan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mengenal tentang diri beliau. Nama, nasab, ya, dan lebih dari itu, bukan hanya sekedar kita ingin mengenal nama beliau, lahir di mana, nasabnya, tidak, bukan hanya sekedar itu. Namun lebih dari itu semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingin mengerti bagaimana akidah beliau rahimahullah. Bagaimana manhaj beliau rahimahullah. Bagaimana beliau di dalam ber, beragama Bagaimana beliau di dalam mengamalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini termasuk dari imam dari a'immat ahli sunnati wal jamaah termasuk salah seorang pemuka imam dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara ciri-ciri ahlu sunnah adalah mencintai para ulamanya. Nah ini. Sebagaimana ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bidah adalah membenci para ulama ahlu sunnah. Di setiap zaman, setiap waktu, kalau di zaman para sahabat, orang-orang yang mencintai para sahabat tanda dia memiliki iman. Dan orang-orang yang membenci para sahabat tanda bahwasanya orang tadi memiliki sifat kemunafikan. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi di dalam suhah sahihnya. Di dalam sahihnya Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah seorang mencintai orang-orang ansar, ini sahabat ansar dan tanda kemunafikan kata Nabi alaihi Wasallam adalah bughdul ansor. Membenci orang-orang ansor. Apalagi orang-orang muhajirin Mencintai orang ansor saja termasuk tanda iman. Membenci orang ansor adalah tanda kemunafikan. Apalagi orang-orang muhajirin. Yang mereka tentu lebih mulia, lebih abdol daripada orang-orang ansor. Iya. Dan ini termasuk di antara upaya Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjaga Islam ini. Disebutkan tanda keimanan, tanda ke kemunafikan. Tentunya ini juga dari Allah Azza wa Pada zaman tabi'in juga demikian. Orang-orang yang dia termasuk barisan ahlus sunnah mesti akan mencintai ahlus sunnah. Dan ahlul bidah, ahlul ahwa. Di antara ciri-cirinya membenci para ulama ahlu sunnah. Membenci para tabi'in. Membenci para sahabat. Dan terus ila yaumina hadza Sampai hari ini. Kalau ada seorang ulama dari ulama ahlu sunnah, ya, kemudian dibenci, dicela, dicerca, maka ini tanda ada sesuatu pada orang ini. Kenapa membenci seorang ulama yang telah memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis, memperjuangkan manhaj ah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Kok kamu membenci? Maka ini tanda ada sesuatu dalam hatinya. Kenapa kamu dekat dengan orang-orang yang menyimpang? para penyeru-penyeru penyimpangan, penyeru-penyeru kesesatan, sahibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu justru dicintai, justru dipuji. Orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang justru diagung-agungkan, disebut-sebut. Ini menunjukkan ada sesuatu pula dalam jiwanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwah junudun mujannadah. Roh itu ibarat pasukan perang yang dikumpul-kumpulkan. Ini sudah sekelompok sekelompok sekelompok masing-masing akan menyesuaikan dengan yang cocok dengan dia. Orang yang hatinya membenci sunnah, kok ya kemudian kumpulnya dengan orang-orang yang membenci sunnah. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah mudahkan juga untuk kumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Maka apa yang sedang kita upayakan ini ya, membaca, mengenal biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah hanyalah sekedar contoh. Kita mempelajari dan mengenal ulama kita Imam Syafi'i, juga imam-imam yang lain kita juga perlu mengenalnya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, wal Imam Muslim di zaman itu sampai hari ini juga. Kita harus dan perlu mengenal para ulama kita Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang sudah berpulang rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka dan para ulama yang masih hidup di zaman ini yang terus memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah. Kita doakan mereka mendapatkan taufik. Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan masyayikh dakwah ahli sunnati wal jamaah kita doakan. Kita cintai, kita muliakan Wabillahi taufiq. Pada pembahasan yang telah lalu, ma'asral muslimin kita telah menyebutkan nasab ya atau Toib. Kita sedikit mengulang pembahasan yang telah lalu Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau memiliki nama Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibn Ubay Beliau termasuk dari keturunan Bani Hashim Al-Hashimi ya. Dan bertemu dengan nasab Nabi Ali Shallallahu Wasallam di Abdu Manaf Ya. Jadi nasabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Rasul yang bernama Abdu Manaf. Wabillahi taufik. Dan dari sisi nasab ini menunjukkan beliau adalah termasuk orang-orang yang mulia walaupun sekedar nasab saja tidak cukup ya. sekedar nasab saja tidak cukup dia seorang Hashimi seorang Kuroshi. bahkan dia pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mengikuti jalannya Rasul ya tidak ada faedah nasab itu kita tentu tahu siapa Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi itu lahir, Abu Lahab ini sangat senang, sangat gembira dengan lahirnya keponakan. Dia. Sampai Abu Lahab memberikan atau menyusukan Nabi Muhammad SAW kepada budaknya Suwaibah tetapi apakah nasab itu bermanfaat untuk Abu Lahab ketika dia itu menyimpang dari jalannya Nabi salatu wassalam. Memusuhi jalannya Rasul salatu wassalam. Bahkan dengan kasarnya Abu Lahab mengatakan kepada Nabi salatu wassalam. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Ali Alihada jama'tana Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Yani tidak terima kalau Nabi alaihi wasallam mendakwahkan dakwah tauhid. Dihalang-halangi oleh Abu Lahab. Tidak ada faedahnya nasab itu. Turun firman Allah Azza wa Jal, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Nabi. Yang celaka bukan Rasul. Tetapi yang celaka adalah orang-orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki nasab yang mulia. Bertemu nasabnya dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam pada kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf. Ya. Wabillahi taufiq. Dan beliau terkenal dengan Syafi'i. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi' Ibnu Sa'ib. Ya, murojaah pembahasan yang telah lalu. Ya. Jadi seorang terkadang yang terkenal bukan bapaknya tapi kakeknya. Ya. Imam Syafi'i ya. Mungkin tidak ada yang tahu namanya siapa sih Imam Syafi'i. Syafi'i bukan nama beliau. Namanya Muhammad Bapaknya juga bukan Syafi'i namanya, tapi Idris. Muhammad bin Idris. Ya. ya. Syafi'i ini kakek beliau. Muhammad bin Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' jadi kakek yang keempat ibnu Sa'id. kepada kakeknya yang keempat inilah kemudian beliau terkenal ya masyhur dengan sebutan Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya. Ya. ya. syafi' sendiri adalah sahabat sahir. Dan bapaknya as said juga sahabat. Ya. Jadi kakeknya Imam Syafi'i dua yang menjadi sahabat. Ya. Syafiq dan as said Ya. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Dan Sa'id ini, As-Sa'id, bapaknya Syafi' termasuk Ahlul Badr. Termasuk sahabat yang ikut perang apa? Badar. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan As-Sa'id ini mendapatkan kemuliaan memegang salah satu royah bendera dalam perang Badar itu. Inilah nasab dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah tetapi nasab ini bukan sekali lagi tidak menjadikan seorang sudah cukup lah yang penting nasab saya bertemu dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak nasab itu tidak punya pengaruh seandainya seorang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Demikian kata Nabi alaihi salatu Barang siapa yang dia amalannya lambat, tidak punya amalan, sehingga dia berjalan di sirat dengan lambat, tidak bisa dipercepat dengan nasab dia. Kalau memang dia orang yang jauh dari Allah, ya menyimpang dari jalan Rasul alaihi wasallam tidak ada faedahnya. Dan ini termasuk bantahan bagi orang-orang sekarang yang mengatakan saya ini kan termasuk dari keluarganya Nabi. Ya. Ada istilah mungkin syarif atau habib atau yang semisalnya. Ya, bukan masalah seorang itu nasabnya dekat dengan nasab Nabi. Kalaupun memang betul nasabnya nasab yang ketemu dengan nasabnya Nabi, dilihat amalannya apakah amalan dia baik atau tidak. Wabila itu. Ini terkait dengan nasab beliau. Adapun tentang bagaimana kehidupan beliau, masa kecil beliau, kita baca ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, Imam Syafi'i beliau menceritakan sendiri tentang beliau, ya, tentang diri beliau. Ya. Berkata Syafi'i rahimahullah, "Kuntu yatiman fi hijri ummi." Imam Syafi'i menceritakan tentang diri beliau. Dulu saya terlahir dalam keadaan yatim. Dipelihara oleh ibu saya. Itulah Imam Syafi'i. Lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Lahir pada tahun 150 Hijriah di tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Di tahun Abu Hanifah meninggal, di tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Ya. Jadi kalau ditanya Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Abu Hanifah tidak? Oh ya tidak, ya, jelas tidak. Ya. Beliau lahir pada tahun 150 di tahun Abu Hanifah meninggal. Beliau lahir di sebuah tempat yang diperselisihkan ada yang mengatakan Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Palestina. Gaza. Ada lagi yang mengatakan lahirnya bukan di Gaza, tapi di Askolan, ya, tetangganya Gaza. Ya, dekat dengan Gaza. Mutakarib. Ada yang mengatakan lahirnya di Yaman. Nah, ini pendapat yang lain. Tetapi yang Rojih, beliau lahirnya di Gaza. Lahir di Gaza. Demikian dirojihkan oleh Al-Imam al bayhaqi rahimahullah. Al-Imam al bayhaqi rahimahullah merojihkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah lahirnya di Gaza. Dan seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, kuntu yatiman inda hijri ummi. Saya yatim ketika itu dan yang memelihara saya adalah ibu saya. Dan subhanallah Imam Syafi'i terkumpul padanya kalau kita katakan kesusahannya, ya tiga kesusahan. Ijtama'a fihi al yutum Beliau lahir dalam keadaan yatim. Yang kedua lahir dalam keadaan keluarganya fakir, sangat fakir keluarganya. Ya. Dan yang ketiga jauh dari keluarga. Karena keluarga beliau banyaknya di Hijaz, keluarga bapaknya. Ya. Lahir dalam keadaan seperti ini. Yatim, fakir, dan juga jauh dari keluarga. Lalu apakah yang seperti ini kemudian menghalangi seseorang untuk berharap kepada Allah? Apakah yang seperti ini menghalangi seorang untuk mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dan barangkali ini salah satu hikmah jal ya mentakdirkan Nabi kita alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan yatim dan juga dalam keadaan fakir Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi lahir bapaknya sudah tidak ada. Ya. Meninggal sang ayah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam waktu yang masih muda ibunya meninggal juga di umur yang enam tahun. Kakeknya ya Abdul Muttalib juga mati ya, di umur Nabi yang ke delapan tahun berpindah-pindah dari pemeliharaan satu orang ke orang yang lain. Ya. Di masa kecilnya jauh dari keluarga karena tinggal di Bani Sa'diyah. Di Bani Sa'di eh, menyusu disusukan kepada halim atau Sa'diyah sampai umur beliau kurang lebih 4 tahun lebih. Yani sudah selesai susuan masih tetap tinggal di situ. Ya. Dan yang terakhir beliau dipelihara oleh paman beliau Abu Talib yang fakir, sangat fakir. Sampai Nabi pun harus mengembalakan kambing untuk mendapatkan upah kororit beberapa kirot. Dan yang seperti ini toladan Termasuk walhamdulillah lima musyafi'i rahimahullah. Ya. Keadaannya seperti itu. Lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan fakir dan jauh dari keluarga. Setelah lahirnya Imam Syafi'i dalam keadaan yatim sang ibu pindah dari Gaza, Palestina menuju Makkah agar lebih dekat kepada keluarga-keluarganya. Safarlah sang ibu bersama dengan si kecil Syafi'i Muhammad bin Idris ke Makkah dan tinggallah di Makkah dalam keadaan fakir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan, "Kuntu yatiman fi hijri ummi." Saya tumbuh dalam keadaan yatim di pangkuan ibu saya. Saya pun mulai belajar Walam yakun ma'aha ma tu'til mu'allima. Tetapi saking fakirnya sang ibu tidak bisa memberikan balasan kepada muallim kepada guru-gurunya Imam Syafi'i. Belajar tapi tidak bisa memberikan balasan. Ya. ya. Yang namanya muallim guru ya, apalagi fakir dan habis waktunya untuk mengajarkan ilmu. Nah, Barangkali ada orang memberikan ta'awun kepadanya. Sampai ibunya Imam Syafi'i sebenarnya ingin membantu dan memberikan sesuatu kepada gurunya Imam Syafi'i. Syafi'i namun tidak bisa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, walam yakun ma'aha ibu saya tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada muallim, guru saya. Tetapi guru saya kata Imam Syafi'i wa kanal muallimu qad radiya minni an akhlufahu idza qama tetapi guruku ridha merasa sudah cukup ya, saya menggantikan guruku ketika pergi yakni kamu tidak usah memberikan apa-apa tidak -apa, usah tidak usah mikir cukup ketika sang guru bangun Imam Syafi'i duduk di tempatnya ya. yakni ada perbuatan baik yang diinginkan oleh sang guru. Kalau saya bangun, kamu nunggu di sini. Sampai Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quranul Karim di umur beliau yang masih sangat muda. Dalam sebagian riwayat dikatakan khatam Al-Quran fi Ya, menghafalkan Al-Quran pada umur tujuh tahun. Ya. wabilahi taufiq. Di umur tujuh tahun Imam Syafi'i rahimahullah telah hafal Al-Quranul Karim. Jalis al-ulama fa'ahfadul hadis awil, ma, awil mas'alah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah setelah itu saya pun duduk di majelis-majelis para ulama di Mekah ketika itu dan saya mulai menghafalkan hadis demi hadis. Mari kita kita ambil faedah dari sini yakni sudah sepantasnya dan seharusnya anak-anak kita dididik dengan yang seperti ini. Di awal hidupnya, di awal kehidupannya, mengenal hadis, menghafalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini. Dilalui oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah hafal Al-Quran, beliau melanjutkan terus untuk mendengarkan hadis, menghafalkan hadis. Kata Imam Syafi'i, fakuntu aktubu fil azmi. Fa'idha kasura tarahtuhu fi jurratin azimah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya biasa menulis hadis yang saya dengar di tulang-tulang. Ini zamannya Imam Syafi'i masih menulis di tulang. Karena fakirnya beliau. Saya menulis di tulang. Dan kalau sudah banyak tulang-tulang itu saya masukkan ke dalam jurroh. Jurroh itu semacam gentong yang sangat besar. Eh, tempat untuk beliau menyimpan apa namanya ya, tulang-tulang yang sudah ditulis. Ilmu, masalah, hadis yang beliau dengar dari dari guru-guru beliau. Wabillah itu. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini awal kehidupan Syafi'i rahimahullah. dan di masa yang masih muda beliau sudah berpikir untuk melakukan rihlah melakukan rihlah ya, perjalanan untuk menuntut ilmu ya. kita baca sedikit ucapan al-imam Ibnu Qasir di dalam al-bidayah wa nihayah Qala al-imam Ibnu Qasir rahimahullah fil bidayah wa nihayah dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ini termasuk salah seorang ulama Syafi'iyah. Fahafidhul Quran wa huwa Ibnu Sab'i Sinin. Imam Syafi'i rahimahullah telah menghafalkan Al-Quran ketika berumur tujuh tahun. Wahafidhul Muwatta wa huwa Ibnu Ashrin. Dan Imam Syafi'i melanjutkan untuk menghafalkan hadis sampai beliau telah menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ketika berumur 10 tahun. Subhanallah. Ini belum ketemu Imam Malik. Ya, karena nanti beliau akan berguru pada Imam Malik. Belum melakukan safar perjalanan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, sudah hafal bukunya Imam Malik. Itu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab yang paling sahih ketika itu. Belum ada sahih Bukhari. Ya. Di zamannya itu, zaman Imam Syafi'i belum ada sahihul Bukhari, belum ada. Ya. Berarti tahun 160 ya, Imam Bukhari ya beliau belum lahir ketika itu. Ya. Belum ada sahih Al-Bukhari. Dan kitab Muwatta itu ibarat kitab sahih Bukhari tapi di zaman itu. Dan Imam Syafi'i sudah menghafalkan kitab Muwatta, hadis-hadis yang ada di dalamnya ketika Imam Syafi'i berumur 10 tahun. Demikian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Jadi beliau mempersiapkan safar bertemu dengan Imam Malik dalam keadaan sudah menghafalkan kitab Muwatta Barangkali kalau kita contoh ini lebih lebih akan membekas ilmu yang kita pelajari. Nah, misalnya sebelum kita hadir di majelisnya Ustaz Muhammad, kita sudah belajar dulu apa namanya? Fathul Majid di rumah sudah baca, ya sudah tanya, ya. Duduk lebih lebih dalam lagi ketika kita akan mempelajari. Ya. Seperti itu ya. Nah, insya Allah pada murojaah ini. Nah, ya. Atau pelajaran yang telah lalu minimalnya kita murojaah lagi. Nah. Ini contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau belum lagi datang ke majelisnya Imam Malik dan sudah punya cita-cita rindu kepingin ketemu Imam Malik. Beliau sudah hafal di umur beliau yang Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau sudah berumur 13 tahun. Jadi tiga tahun berikutnya setelah beliau selesai menghafalkan kitab muwatta, beliau masuk era baru, tahapan baru yaitu beliau menuntut ilmu dengan melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu. Setelah beliau belajar kepada ulama-ulama di Mekah, ya, beliau ingin mencari ilmu yang lebih, maka beliau pun mulai melakukan safar pada umur yang ke-13 tahun. Beliau meninggalkan kota Madinah pada tahun kurang lebih tahun berapa berarti? Kalau beliau lahir tahun 150, tahun 163. Pada tahun 163 Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan kota Madinah atau meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas Ibn Malik Al-Asbuhi Al-Madani Imam Darul Hijrah Wabillahi taufiq Imam Malik wafat pada tahun 100 79. Ini tahun wafatnya Imam Malik. Berarti bisa kita lihat Imam Syafi'i bermula zamah duduk bersama dengan Imam Malik sejak tahun 163 sampai tahun 179. Ya. Berapa tahun kira-kira ini? 179 nah, nah. kurangi 163. Berarti 16 tahun ya. Kurang lebih 16 tahun 16 tahun belajar namanya. Kadang kita wasa sudah belajar lama ini 5 tahun namanya. 5 iya, tahun ikut daurah terus namanya. Ya, daurahnya pun sebulan sekali. Ya, kan? ya. 5 tahun. Jadi jangan dilihat 5 tahunnya. Ya, kan? Saya sudah belajar ngaji ahlu sunnah, ngaji salafi, ngaji ahlu sunnah selama 20 tahun. Ya, ya. Daurah. Ya, kan? ya. ya. Kayaknya yang 20 tahun juga belum ada ini. Ya, ya. Oke, Baik. Ya ini saya sedang cerita saya dan dengan semua. Ya. Kalau ulama dulu, kalau dikatakan belajar lima tahun, betul-betul lima tahun. Ya. Kalau kita ngaji berapa? 10 tahun. 10 tahun setiap bulan sekali. ya jadi bisa dihitung kalau satu tahun itu ya hanya 10 bulan yang digunakan untuk daurah karena ada bulan Ramadan libur ya kan berarti 10 kali duduk majelis 10 kali 10 ya 100 kali duduk namanya 10 ya, tahun namanya ya. ya. kalau 10 tahun nah, ya kan dan itu di murojah atau tidak juga wallah alam nah, ya kan ya. dipelajari lagi atau tidak namanya ini sekali lagi tidak meremehkan amalan-amalan kaum muslimin duduk di majelis ilmu kebaikan yang sangat besar Duduknya antum kita semua di majelis ini luar biasa. Sebab rahmat dikerumuni malaikat. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita ingin membandingkan dengan keseriusan para ulama kita dulu. Itu maksud saya. Iya. Bukan meremehkan amalan-amalan. Allah ya amalan yang sedikit ketika diberkahi oleh Allah Azza wa Jal menjadi sebab seorang mulia di sisi Allah. Tetapi maksud saya adalah sedang membandingkan dengan perjuangan para ulama kita agar kita tahu diri dan betul-betul menghormati para ulama kita, apalagi para sahabat. Jadi sungguh mengherankan kalau ada orang yang sampai membenci sahabat, sampai mengkafirkan sahabat, sampai menjelek-jelekan para sahabat. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Telah menghabiskan umur mereka semuanya untuk membela Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Sampai Al-Quran bisa kita baca, sehingga hadis bisa sampai kepada kita, Islam sampai di negeri ini, itu juga perjuangan para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, wadba tabi'in. Agar kita mengerti perjuangan mereka. Wabillahi taufik. Selama 16 tahun beliau Bermula zamah duduk bersama dengan Imam Syafi'i. Namun juga diselingi dengan kembalinya beliau ke Mekah. Jadi terkadang beliau pulang ke Mekah menjenguk ibunya. Ya. Beliau seorang yang bersemangat menuntut ilmu dan juga orang yang sangat bakti kepada ibunya. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama yang banyak di antara mereka yatim dan dipelihara oleh ibu mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Imam Bukhari rahimahullah yatim dipelihara oleh ibunya. Imam Malik rahimahullah atau Imam Syafi'i yatim dipelihara oleh ibunya. Gurunya Imam Malik, Rabi'ah ibn Abdurrahman Ar-Rai juga yatim. Eh, bukan yatim, dipelihara oleh ibunya. Tapi bapaknya pergi jihad sampai puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun, pulang-pulang anaknya sudah besar, sudah jadi ulama. Ya. Yakni bakti mereka kepada ibu-ibu mereka juga contoh dan toladan. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin diberkahi dalam kita berilmu, dalam kita beramal, berbaktilah kepada orang tua. Di sela-sela beliau duduk di Madinah bersama dengan Imam Malik rahimahullah, ya. Eh, beliau pulang ke Madinah, ya, pulang ke Mekah Hafan, pulang ke Mekah menjenguk ibunya beberapa waktu, kembali lagi ke Madinah Demikian dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah kisah ya, yang sering disebutkan oleh para ulama kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Yang dikatakan kisah ini terjadi ketika Imam Syafi'i berumur 15 tahun. Berarti ketika berapa tahun duduk bersama dengan Imam Malik? Setelah dua tahun. Jadi dikisahkan, ada sebuah kisah. Ada seorang datang kepada Imam Malik, datang kepada Imam Malik ya. meminta fatwa. Minta fatwa kepada Imam Malik. Ya. Bertanya. Ya. Ini kisah ini sebenarnya ada beberapa versi, beberapa riwayat. Dan saya tidak sempat untuk melihat eh, mana versi yang lebih apa namanya kuat. Namun tidak mengapa kisah ini kita sebutkan, kita kisahkan karena kisah ini masyhur. Ya. Jadi ada seorang yang datang kepada Imam Malik bertanya, ya, "Wahai Imam Malik, saya telah mengatakan kepada istri saya, ya, Kalau jadi orang ini punya hewan seperti ayam jago atau yang semisalnya, ya, yang dimanfaatkan suaranya, ya, ya, mungkin kayak burung atau sejenis hewan tertentu, ya, dia punya hewan ini yang selalu bersuara. Ya, ya, ya. Kemudian mengatakan kepada istrinya, ya, ya, ya. ini versi yang pertama mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu saya cerai. Ya. Kalau hewan ini ya tidak berbunyi seharian, jadi kalau dia tidak bunyi terus, maka kamu saya cerai. Ya. Jadi kalau kita contohkan ayam, kalau ayam saya tidak keluruk terus, kamu saya cerai. Nah, nah. dia akan barangkali beli hewan ini Sang penjual mengatakan ini hewan selalu bunyi, bunyi terus. Nah, ya. Dan dia yakin itu sampai kemudian mengatakan kepada istrinya, kalau hewan ini tidak bunyi terus, kamu saya cerai. Nah, bisa dipahami kisahnya? Ya, ya. Ternyata hewan ini bunyi kemudian diem, ya kan. bunyi diem. Ya kan. Wah, dia bingung ini namanya. Gimana ini istri saya? Apakah istri saya ini jatuh cerai atau tidak? Akhirnya datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, saya sudah terlanjur mengatakan kepada istri saya, wahai istriku, seandainya burung ini atau hewan ini ya tidak bunyi terus, maka kamu saya cerai." Nyatanya wahai Imam Malik, ini burung saya, hewan saya ini bunyi kemudian istirahat, kemudian bunyi lagi, kemudian istirahat ternyata tidak bunyi terus. Ya. Maka Imam Malik mengatakan kalau demikian ya, istri kamu telah jatuh talak. demikian fatwa dari Imam siapa? Malik. Mendapatkan fatwa ini. Orang ini keluar dari majelisnya Imam Malik. keluar dari majelisnya Imam Malik. Ketika keluar bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertanya, "Ya fulan, kamu duduk di tempatnya Imam Malik, ada apa?" Ya, Minta fatwa apa? Nah, diceritakan. Ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini dan Imam Malik mengatakan ya, bahwasanya istri saya sudah saya cerai. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Tidak. Belum jatuh talak." Nah, menurut saya belum jatuh talak. Nah, Akhirnya orang ini bingung antara guru dan murid apa? Beda. Imam Malik mengatakan jatuh talak, Imam Syafi'i mengatakan tidak jatuh apa? Talak. Maka orang ini pun kembali kepada Imam Malik, wahai Malik, engkau tadi berfatwa seperti ini, seperti ini, dan ketika saya keluar saya bertemu dengan salah satu muridmu, ternyata muridmu mengatakan belum jatuh talak. Kata Imam Malik, siapa? Syafi'i. Panggil Syafi'i. Maka duduklah Imam Syafi'i bersama dengan Imam Malik melakukan diskusi. Imam Malik berkata kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, kenapa engkau berfatwa seperti ini? Apa hujahmu, apa dalilmu? Ya. Ya. Kalau Imam Syafi'i tadi atau Imam Malik mengatakan talak karena memang nyatanya ya hewan ini tidak terus bunyi. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan belum jatuh talak wahai Malik. Kenapa? Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan sebuah hadis. Beliau menyebutkan sebuah hadis tentang seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Qais Datang Fatimah bintu Qais kepada Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, datang dua orang melamarku. Yang pertama Abu Jahm dan yang kedua Muawiyah. Dua orang melamar saya, wahai Rasulullah. Apa pendapatmu? Saya menikah dengan yang mana? Apakah saya terima Muawiyah atau saya terima Abu Jahm Kemudian Nabi mengatakan, "Adapun Abu Jaham, maka dia adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Jadi Nabi mengatakan, "Adapun Abu Jaham ini, ya, tidak pernah meletakkan apa? tongkatnya dari pundaknya." Apa bayangan antum? Nah. Apakah setiap hari seperti ini terus ya? tongkatnya di sini nah, tidak pernah diturunkan nah, ya, ya, ya, ya. atau terkadang juga dia apa diturunkan ya, ini maksudnya dia ini dorob suka memukul ini maksudnya ya. ada yang menafsirkan suka safar sering safar jadi kalau kamu nikah dengan dia dia ini gampang mukul nah. atau sering safar jadi kamu akan sering tinggal Adapun Muawiyah maka dia fakir, tidak punya apa-apa. Nikahlah dengan Usama. kemudian Nabi justru mengarahkan untuk menikah dengan yang lain. Ya, nikahlah dengan Usama. Ya. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, "Wahai Malik, saya berfatwa dan berijtihad bahwasanya belum jatuh talak berdasarkan hadis ini. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan bahwasanya Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yakni tongkatnya selalu di pundak. Difahami oleh semua orang maknanya adalah ya dia lebih sering meletakkan apa namanya ya, tongkatnya di pundaknya daripada di di bawahnya ini ya kadang diletakkan juga. Ya. Jadi secara uruf secara kebiasaan kalau saya mengatakan ayam jago saya ini bunyi terus seharian apakah maksudnya dia keluruk terus selama 12 jam atau 24 jam kan tidak maksudnya adalah apa kalau saya mengatakan menjual ayam misalnya ini bunyi terus ya ini sering bunyinya daripada sering apa diamnya jadi tidak salah Ketika apa namanya saya berkata bahwasanya fulan ya, apa namanya selalu atau bu, burungnya selalu bunyi maksud saya adalah apa sering bunyinya daripada diamnya maka saya pun berijtihad bahwasanya orang ini belum dianggap mentalak istrinya kenapa karena masih belum keluar dari kenyataan dia mengatakan wahai istriku kalau burung ini tidak bunyi terus ya, maka kamu saya cerai. Maka saya tanya kepada dia, saya tanya, apakah burungmu ini lebih banyak bunyinya atau lebih banyak diamnya? Dia mengatakan lebih banyak bunyinya. Dalam seharian tuh sering sekali bunyi. Kadang-kadang istirahat, ya namanya burung ya punya capek juga istirahat. Istirahat minum, istirahat ngantuk, istirahat. Nyatanya dia tidak tidak bunyi terus, ada saatnya dia diam. Makanya saya katakan wahai Imam Malik tidak jatuh talak atas istrinya. Bisa dipahami kisah ini, ikhwan? Ya. Itu kisah yang sering disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan sungguh Imam Malik rahimahullah sangat sangat memuliakan muridnya, Imam Syafi'i. Ya. Di umur yang ke-15 tahun ini beliau telah memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak dan demikianlah Imam Syafi'i rahimahullah terus duduk bersama dengan Imam Malik sampai wafatnya Imam Malik pada tahun 179. Setelah itu beliau kembali ya, melanjutkan perjalanan menuntut ilmu, melakukan rihlah di berbagai tempat. Beliau rihlah ke Basra, rihlah ke Yaman dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sampai beliau wafat. Ya mencari ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, demikian Imam Syafi'i rahimahullah. al muslimin, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Rihlah menuntut ilmu ini adalah sunnah para ulama sejak dulu. Sejak zaman para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i saja. Seluruh para ulama kurang lebih demikian. Bahkan sejak zaman para sahabat. Rihlah menuntut ilmu. Jadi antum-antum yang mungkin dari Bumi Ayu ke sini, ya. Banjar Negara ke sini, nah, ya, atau menempuh jarak safar itu termasuk kemuliaan. Dan belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama dulu. Rihlah sudah menjadi apa namanya sunnah mereka. Ada beberapa kisah yang ingin saya sebutkan barangkali terkait dengan rihlah para ulama. Adapun tentang akidah Imam Syafi'i, manhaj beliau, bagaimana beliau tentang para sahabat, tentang asma wa sifat, Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain insya Allah tentang masalah rihlah. Ya. Rihlah fi tolabil ilmi ini merupakan sunnatul ulama, sunnatul sahabat, sunnatul tabi'in. Disebutkan dalam riwayat Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah ada seorang sahabat yang bernama Uqbah sahabat nama Uqbah beliau ini baru saja menikah di kota Mekah baru saja menikah di kota Mekah ketika menikah baru saja menikah tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepadanya kemudian mengatakan wahai Uqbah sesungguhnya aku dulu telah menyusui engkau dan istrimu. Ternyata suami istri ini adalah saudara sesusuan. Begitu mendengar berita ini, langsung dia ambil kudanya, dia segera tarik tali kekangnya, pergi ke Madinah melakukan perjalanan dengan cepat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang qadhiyah tentang masalah yang sedang dihadapi ini. Kemudian Nabi mengatakan kaifa wa qad ya. Bagaimana lagi? Wong kamu sudah tahu dia adalah saudara sesusuanmu. Ya. Otomatis langsung apa? Fasakh. Langsung pisah di antara keduanya. Ala kulihal saya cukupkan majelis kita kali ini. Ya. Ya. Eh, Satu mau sudah. 是的。 sambil menanti kehadiran Ustaz Muhammad. Saya kira tadi sudah rawuh beliau. Ya. Salah satu contoh bagaimana para sahabat demikian bersemangat untuk ya, tidak menunda-nunda, mengambil kendaraannya, ya, mengambil kudanya, mengambil ontanya untuk mencari ilmu. Bertanya kepada Nabi Ali Wasallam terlebih di saat ada hajat. Ini di zaman Nabi alaihi wassalam masih hidup kejadian ini. Dan ternyata semangat para sahabat untuk rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu ini tidak pupus. Tidak berhenti setelah wafatnya Nabi alaihi wassalam. Justru setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam para sahabat semakin merasa beban itu ada pada pundak mereka. Nabi sudah wafat. Maka beban ada pada pundak-pundak kami untuk menjaga Al-Quran wa Sunnah. Semakin merasa berat para sahabat. Ya. Sehingga mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan hadis. Mengumpulkan hadis. Bahkan safar untuk melakukan perjalanan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, kisah safar para sahabat adalah perjalanan panjang yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imamu Al Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Sebuah kisah disebutkan oleh Al Imamul Bukhari di dalam Al Adabul Mufrad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau mendapatkan kabar, mendapatkan berita bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais memiliki sebuah hadis dari Nabi alaihi wasallam yang Jabir belum pernah mendengarnya. Jadi ada hadis yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Unais tetapi Jabir tidak punya. Kebetulan jauh tempat tinggalnya. Abdullah bin Unais tinggal di Palestina, di Syam. Sementara Jabir bin Abdullah bermukim di Madinah. Jarak yang sangat jauh. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, begitu saya mendengar Abdullah bin Unais memiliki hadis dari Nabi Ali salatu wasallam yang saya tidak mengetahuinya, saya segera membeli onta dan mempersiapkan safar perjalanan menuju Syam untuk mendengar hadis langsung dari sahabat Abdullah bin Unais. Saya pun mempersiapkan perjalanan itu. Pergilah beliau dari Madinah ke Syam satu bulan perjalanan. Sehingga ya, total perjalanan tentunya adalah dua bulan. Zahaban wa iyaban. Pulang pergi dua bulan. Hanya untuk mendapatkan satu buah apa? Hadis. Hanya satu buah hadis saja. Tapi melakukan perjalanan dua bulan Dua bulan perjalanan berapa biaya yang dibutuhkan? Tentu sangat banyak. Ya. Ya. Beliau tidak memikirkan itu. Yang beliau pikirkan adalah pengorbanan yang saya keluarkan ini mesti mendapatkan barokah dari Allah. Beliau beli onta, beliau persiapkan perjalanan yang sangat panjang dan ingat perjalanan waktu itu tidak seperti perjalanan saat ini padang pasir yang luas yang mungkin tersesat yang mungkin ada halangan rintangan beliau tempuh perjalanan itu dari kota Madinah menuju Syam sampailah beliau di Syam beliau bertanya di mana rumah Abdullah sampailah beliau di depan rumah Abdullah bin Unais singkat kisah bertemulah keduanya keduanya berpelukan dua sahabat yang lama tidak berjumpa kemudian Abdullah atau Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, saya datang ke sini karena saya mendengar engkau memiliki sebuah hadis. Dan saya sengaja untuk segera datang ke sini karena saya khawatir saya mati lebih dulu atau kamu mati lebih dulu dan saya belum sempat mendengar hadis itu. Tolong sampaikan kepada saya hadis dari Nabi alaihi salatu tersebut maka Abdullah bin Unais segera membacakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yahsyurullahul ibad yaumal qiyamah hufatan uratan buhma pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah azza wajal dalam keadaan hufatan dalam keadaan tidak memakai sandal, uratan dalam keadaan tidak memakai pakaian telanjang yakni buhman dan dalam keadaan buhman. Para sahabat bertanya ketika itu kepada Nabi, "Wama buhma ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan buhman wahai Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Al-buhman maknanya dia tidak membawa apa-apa pada hari kiamat." La dinar wala dirham. Tidak membawa dinar, tidak membawa dirham, tidak membawa apapun dari dunia. Dia hanya datang dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, bahkan dalam keadaan tidak berkhitan. Itu manusia. Yahsyurullahul ibadah yaumal qiyamah. Dalam keadaan seperti itu. Kemudian kata Abdullah bin Unais Fayunadi munadin maka terdengarlah seruan dan ini adalah Allah Allah yang berbicara fayunadi munadin fayasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub maka terdengarlah suara yang suara ini bisa didengar oleh seluruh manusia dan jin tidak ada bedanya antara yang jauh dan dekat semuanya mendengar Suruhan tadi mengatakan anal maliku anad dayan. Aku adalah raja. Aku adalah zat yang memberikan balasan. Berarti siapa yang berbicara ini? Allah. Ya. Karena yang berbicara seperti itu ya Allah. Anal malik saya raja. Anad dayan saya zat yang memberikan balasan. Ya, diantara nama Allah adalah ad dayan Al-Malik, raja. ad dayan yang memberikan apa? balasan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dan semuanya mendengar. La yambaghi li ahadin min ahli jannah an al jannah wa ahadun min ahli nar yatlubuhu bimadlamatin. Tidak pantas seorang penduduk sorga untuk masuk ke dalam sorga. Tidak mungkin akan masuk sorga. Walaupun dia ahlul, ahlul jannah Sementara masih ada penduduk neraka yang dizolimi dan belum sempat diselesaikan urusannya. Maha adil Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia adalah ahlul jannah tidak akan masuk surga sampai urusan dia dengan ahlul nar penduduk neraka diselesaikan. Ya. Walayam bagi li ahli nar an yadhulan nar wa ahadun min ahli jannah yatlubuhu bimadlamatin demikian pula tidak pantas seorang ahlun nar penduduk neraka masuk ke dalam neraka sementara ada seorang penduduk surga yang masih menuntutnya karena orang yang masuk neraka ini telah berbuat zalim tidaklah seorang masuk dalam surga kecuali sudah tidak ada kezaliman yang dia lakukan. Ya. Hadis inilah yang dicari oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Dicari oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan tidak sia-sia perjalanan beliau. Kita yang hadir di sini saja berapa? Ya. Kita mendengar hadis itu, mempelajari hadis itu, kemudian setelah itu meyakininya dalam iktiqad kita. Jabir bin Abdullah mendapatkan pahalanya. Kita meyakini nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Khufatan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak membawa apa-apa. Dan kita meyakini di antara nama Allah adalah Ad-Dayyan. Dan kita meyakini kesempurnaan keadilan Allah. Sampai pun ahlul jannah tidak akan masuk dalam jannah. Sampai orang yang dia zolimi dari ahlul nar diselesaikan urusannya. Sampai selesai. Ya apa yang kita dengarkan ini, apa yang kita yakini ini dari apa yang kita dengar dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma biiznillah azza wajal insyaallah Jabir bin Abdullah termasuk orang yang paling mendapatkan pahalanya. Tidak sia-sia. Safar yang beliau lakukan. Tidak ada artinya dua bulan yang beliau keluarkan tidak ada artinya onta yang dia beli, harta yang dikeluarkan tidak ada artinya. Jika dibandingkan dengan betapa besarnya pahala, betapa besarnya nilai, betapa besarnya ya, barokah dari ilmu yang beliau peroleh. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sekaligus ya menjadi penafsiran dan semakin memperjelas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di mana Imam Muslim rahimahullah beliau pernah bertanya kepada para sahabat atadruna manil muflis wahai sahabat-sahabatku tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis siapa orang-orang yang bangkrut Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang dia tidak punya uang, barang dagangannya pun juga ludes, tidak ada. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, "La, bukan itu yang saya maksud." Tetapi orang yang bangkrut kata Nabi alaihi wasallam adalah orang yang dia datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa solatnya, yakni pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala amalan-amalan ibadahnya. Namun ternyata ketika di dunia qad syatama pekerjaannya adalah mencela fulan, mencerca fulan, mengambil hartanya fulan, menumpahkan hartanya fulan, yakni banyak berbuat zalim al-ghibah wan namimah wasyatm wal qatl ya mengambil harta orang dan seterusnya sehingga datang pada hari kiamat walaupun dengan harta atau membawa pahala yang banyak tetapi dia juga datang dengan membawa kezaliman demi kezaliman fa akhadha min hasanatihi diambillah pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Terus demikian diambil amalannya, amalannya sampai habis ternyata masih tersisa ada orang-orang yang dia zalimi masih menuntut tidak ada lagi kebaikan yang diambil maka Allah Azza wa Jal mengambil kejelekan orang yang dia zalimi kemudian diberikan kepada orang ini yang tadinya membawa amalan kebaikan pahala yang besar tiba-tiba berubah menjadi orang yang membawa kejelekan dosa-dosa. Inilah orang yang muflis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang muflis. Ya. ya. Pada hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Seperti dikatakan dalam hadis Jabir tadi yang beliau riwayatkan dari sahabat Abdullah bin Unais. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan khufatan tidak beralas kaki, auratan dalam keadaan tidak berbaju, buhman dan tidak membawa apa-apa. Ya. Dua kisah ini. Ya. Kisah perjalanan sahabat dari kota Mekah menuju Madinah untuk menanyakan perihal pernikahannya dengan istrinya yang ternyata saudara sesusuan. Segera dia datang ke Madinah bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan juga perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya. dari Madinah menuju Syam. Ini adalah contoh bagaimana dulu para sahabat melakukan rihlah fi talabil ilmi. Dan ini pula yang kemudian menjadikan para ulama sesudahnya bersemangat untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah di umur beliau yang ke-13 tahun Beliau mulai melanjutkan perjalanan ilmu setelah beliau mengambil ilmu dari kota Mekah. Beliau pergi ke Madinah, rihlah duduk bersama dengan Imam Malik selama kurang lebih 16 tahun ya dari tahun eh, beliau masuk ke kota Madinah sampai wafatnya al Imam Malik rahimahullah pada tahun 179 dan setelah wafatnya Imam Malik rahimahullah Imam Syafi'i tidak berhenti di dalam beliau menuntut ilmu. Beliau melakukan rihlah berikutnya, safar ke beberapa negeri yang lain dalam keadaan beliau rahimahullah telah memiliki ilmu dan telah mumpuni di dalam memahami Alkitab was sunnah. Namun demikianlah ma'asyiral muslimin sesuatu yang harus selalu kita lakukan. Semoga beberapa kisah yang kita sebutkan ini ya mendorong kita untuk semakin bersemangat di dalam kita menuntut ilmu dan barangkali untuk sementara saya cukupkan e, darus atau sesi yang pertama ini mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh